بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الهادي إلى الصراط المستقيم الذي جعل لنا عبرة في آبائنا الأولين وجعل لنا أسوة في الأنبياء والمرسلين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع رب زدنا علما warzuqna fahma Ya Allah kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat Ya Rabb tambahlah ilmu kami berilah kami rizki berupa kefahaman Allahumma amin. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, sahabat-sahabat Al-Aqsa, dimanapun Anda berada, cinta, ridho, dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala selalu menyertai Anda semuanya kapanpun dan dimanapun Anda berada. InsyaAllah malam hari ini kita akan mengkaji Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi. Dan malam hari ini kita membahas kisatu Sayyidina Ibrahim Khalilul Rahman. Kisah Nabi Ibrahim Khalilur Rahman, kekasih Allah yang Maha Pemurah. Sebelumnya akan saya sebutkan ayat-ayat Al-Quran yang memuat kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Kalau ada yang mencatat, silakan disiapkan alat tulisnya. Yang pertama-tama di dalam Al-Quran disebutkan di surat Al-Anbiya ayat nomor 51. Kemudian yang kedua di dalam surat Al-Ankabut. Al-Ankabut ayat 16 sampai 27. Yang berikutnya lagi di dalam surat Maryam 42 sampai 48. Yang berikutnya di dalam surat At-Taubah ayat nomor 114. Yang berikutnya lagi di dalam surat Al-An'am. Al-An'am ayat 75 sampai ayat nomor ayat 74 ya, 74 sampai 83. 74 sampai 83. Yang berikutnya lagi di dalam surat Al-Ankabut Al-Ankabut ayat nomor 25 Kemudian di dalam surat Al-Anbiya Ayat nomor 51 sampai 70. Kemudian di dalam surat Asy-Syu'ara ayat nomor 69 sampai 83. Kemudian di dalam surat As-Saffat ayat 83 sampai 98. Kemudian juga di dalam surat Al-Baqarah 257. Ya, saya kira cukup itu dulu aja. Nanti yang lain-lainnya kita lanjutkan pada waktu berikutnya termasuk tentang kisah Nabi Ismail dan yang lain-lainnya. Langsung aja saya mulai alur ceritanya secara mudah dan praktis yang insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami oleh siapapun, oleh semua kalangan. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, cinta, ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala selalu menyertai Anda semuanya kapanpun dan dimanapun Anda berada. pada zaman dahulu ada seorang raja yang memimpin kaum yang tersesat. Rajanya pun juga merupakan raja yang buruk, raja yang dolim, raja yang bergelimang dalam dosa dan noda. Raja itu bernama Namrud. Raja ini melihat kaumnya menyembah berhala. Lalu dia kumpulkan kaum itu dan dia berkata kepada kaumnya dengan memberikan iming-imingan. Wahai manusia, sembahlah aku. Jangan kamu menyembah yang selain aku. Raja yang penuh dengan dosa ini mengklaim dirinya adalah Tuhan di hadapan kaumnya. Kaumnya yang bodoh, yang tersesat, yang kaum itu taat kepadanya dan benar-benar menjadikannya sebagai Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam lingkungan yang buruk dan hina seperti ini dilahirkanlah seorang anak yang diberi nama Ibrahim. Anak itu tumbuh di sebuah rumah yang ayahnya bernama Azar. Tatkala sang anak itu sudah besar, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya hikmah dan petunjuk. Sehingga sang anak Ibrahim mengetahui bahwa hanya Allah lah satu-satunya Tuhan yang berhak diibadai. Karena Allah lah yang telah menciptakan segala-galanya. Di tangannya segala perkara dia yang maha kuasa atas segala sesuatu. Apabila dia berkehendak kepada sesuatu, maka cukup baginya mengatakan kun, jadilah. Maka jadilah. Ibrahim diberi oleh Allah pemahaman bahwasannya berhala-berhala itu tidak lain hanyalah batu-batu yang tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa mendatangkan madharat bahkan dia sendiri bermadharat tidak bisa mendengar tidak bisa melihat dan tidak memiliki apapun saat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim alaihi salam dan Allah memberikan nikmat kepadanya berupa kenabian. Beliau diangkat menjadi nabi, menjadi rasul untuk berdakwah, menyampaikan risalah dari Rabbul Alamin, Allah Tuhan semesta alam, menyebarkan agama yang benar kepada kaumnya. Nabi Ibrahim alaihissalam mulailah berdakwah kepada kaumnya, mengajak agar kaum itu untuk kembali kepada agama Allah yang benar. Nabi Ibrahim menjelaskan kepada mereka bahwa Tuhan yang hak yang wajib diibadahi hanya Allah semata. Beliau mengajak semuanya untuk beribadah kepada Allah saja dan meninggalkan peribadatan kepada berhala-berhala semuanya. Nabi Ibrahim terangkan kepada mereka bahwa berhala itu tidak mendengar, tidak melihat, tidak memiliki manfaat dan juga madarat. Beliau jelaskan risalah Islam yang benar saat itu. Pasrah kepada Allah secara total, secara sempurna. Mentauhidkan Allah, patuh kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Semua yang selain Allah daripada Tuhan-Tuhan itu adalah bohong, adalah dusta, adalah palsu yang kita wajib mengingkari semuanya. Subhanallah. Ternyata ayah Nabi Ibrahim alaihissalam yang bernama Azar itu dia adalah penjual berhala dia menjual patung-patung kepada manusia. Dia mengajak manusia untuk menyembah patung-patung. Menyembah berhala-berhala. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam menjelaskan kepada ayahnya. Terjadilah dialog antara sang anak dengan sang ayah. Nabi Ibrahim mengajak ayahnya untuk beriman. Karena Nabi Ibrahim merasa ayahnya adalah orang terdekat kepadanya. Beliau datang kepada ayahnya. Beliau berbicara kepada ayahnya dengan sopan, dengan baik, dengan akhlak. Beliau mengatakan, wahai ayahku, wahai ayahku yang mulia, aku adalah putramu sendiri. Allah telah menjadikan aku sebagai nabi. Allah memberikan ilmu kepadaku. Allah memberikan hidayah kepadaku wahai ayah. Ayah, aku mengajakmu untuk beribadah kepada Allah saja dan supaya ayah meninggalkan penyembahan-penyembahan kepada berhala-berhala. Karena ayah, berhala-berhala itu tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak pula madarat. Aku sayang kepada ayah Wahai ayah, aku khawatir Allah menimpakan marahnya kepada ayah. Kalau ayah tetap menyembah berhala-berhala itu. Yang mana pada akhirnya nanti Allah akan menurunkan siksaan yang keras kepada ayah. Azab yang pedih pada hari kiamat nanti. Wahai ayah, taubatlah kepada Allah wahai ayah. Kembalilah menyembah Allah Jangan menyembah berhala-berhala itu. Esakan Allah wahai ayah. Jangan sekutukan dia. Dia adalah satu-satunya Tuhan yang hak. Yang selainnya adalah batil semuanya. Nabi Ibrahim alaihissalam berbicara kepada ayahnya. Dengan beberapa perkara yang telah disebutkan tadi itu. Ternyata sang ayah merespon dengan kemarahan yang amat sangat. Sang ayah menolak, tidak mau mendengarkan ucapan Nabi Ibrahim anaknya. Dengan penuh kemarahan sang ayah mengatakan, Araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Hai Ibrahim, apa kamu tidak mau lagi dengan Tuhan-Tuhan kami? Hai Ibrahim, Apakah kamu berkeinginan meninggalkan sesembahan-sesembahan kami? Hai Ibrahim, apakah kamu terus-menerus meninggalkan sesembahan nenek moyang kami? Hai Ibrahim, apakah kamu terus-menerus mencela Tuhan-Tuhan kami, meremehkan pendapat-pendapat orang-orang yang beriman kepada Tuhan-Tuhan kami itu? Lalu ayahnya mengatakan, la ilam tantahi la arjumannak wahjurni malia. Hai Ibrahim, kalau kamu tidak berhenti dari ucapan-ucapanmu itu dan kamu tetap tidak mau kembali kepada penyembahan berhala-berhala, aku akan membunuhmu. Aku akan merajammu, melempari kamu dengan batu sampai kamu mati dan tinggalkan aku. Menjauhlah dari aku. Hati-hati kamu dari marahku, dari murkaku. Tinggalkan aku. Nabi Ibrahim diusir oleh ayahnya. Subhanallah. Inilah kehidupan yang membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Nabi Ibrahim mengajak kepada kebaikan. Beliau dihina, dicaci, bahkan beliau diusir, dituduh macam-macam. Tapi Nabi Ibrahim tetap istiqamah. Beliau berlepas diri dari semua berhala-berhala itu daripada penyembahan-penyembahan kepada selain Allah. Nabi Ibrahim terima sikap keras ayahnya, menerima ancaman-ancaman ayahnya dengan jiwa yang tenang, tentram, damai, mantap. Beliau tambah yakin Tambah iman, tambah istiqamah. Beliau tidak goncang sedikit pun. Beliau mengatakan kepada ayahnya, Salamun alik, saastaghfirulaka rabbi. Dan beliau juga mengatakan, Wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah. Wahai ayah, selamat jalan. Aku tinggalkan kamu semuanya. Dan apa yang kamu sembah selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim pisah dengan ayahnya, beliau pergi. Beliau bersedih atas kekafiran ayahnya. Namun Nabi Ibrahim terus berdakwah kepada kaumnya. Berdakwah mengajak kepada kebenaran dengan sabar, dengan santun, dengan teguh. Bahkan Nabi Ibrahim mengajak mereka untuk berdialog, berdiskusi, bahkan berdebat dengan cara yang baik dengan argumentasi-argumentasi, dalil-dalil dan bukti-bukti. Tapi ternyata uh, semuanya tidak bisa mengalahkan argumentasi Nabi Ibrahim. Pernah suatu ketika uh, kaumnya Nabi Ibrahim itu ada yang menyembah bintang-bintang. Nabi Ibrahim alaihi salam mengajak mereka berdiskusi dengan dalil akal, dengan uh, secara rasional, dalil akli. Agar supaya mereka mau meninggalkan penyembahan kepada bintang-bintang itu. Nabi Ibrahim naik ke tempat yang cukup tinggi. Kemudian Nabi Ibrahim Eh, sengaja agar semua manusia melihatnya. Lalu Nabi Ibrahim memandang ke atas langit, melihat bintang-bintang yang ada di langit. Dan Nabi Ibrahim menampakkan seakan-akan dia beriman, percaya kepada bintang-bintang itu sebagaimana kaumnya. Nabi Ibrahim sempat mengatakan, Hada Rabbi, ini adalah Tuhanku. Ini adalah besar, ini adalah indah." Nabi Ibrahim menampakkan kesenangannya kepada bintang-bintang itu di hadapan orang-orang yang kafir. Kemudian tidak lama setelah itu, ternyata bintang-bintang itu tenggelam, menghilang, dan tidak tampak lagi. Seakan-akan Tuhannya menghilang, Tuhannya tenggelam. Nabi Ibrahim mengatakan kepada kaumnya dengan memakai dalil akal, memakai uh, rasio, Nabi Ibrahim mengatakan, Hai kaumku, sesungguhnya Tuhan itu nggak mungkin hilang. Tuhan itu nggak mungkin tenggelam. Tuhan itu nggak mungkin tersembunyi. Kalau begitu kaumku, bintang-bintang itu tidak layak dijadikan Tuhan yang sebenarnya. Karena dia hilang, dia tenggelam, dan dia pun uh, tidak tampak lagi. Gak mungkin Tuhan seperti itu. Kemudian Nabi Ibrahim mencari Tuhan yang lain lagi. Beliau melihat kepada bulan. Beliau lihat bulan itu lebih besar lagi. Beliau mengatakan kepada orang-orang kafir itu, Hada Rabbi, ini adalah Tuhanku, ini lebih besar lagi, lebih indah lagi, dan tentu tidak akan hilang dia. Namun ternyata tidak lama setelah itu, bulan pun menghilang dan tenggelam. Nabi Ibrahim menampakkan kesedihannya dan menjelaskan kepada kaumnya bahwa Tuhan yang sebenarnya enggak mungkin hilang, enggak mungkin tenggelam. Kemudian Nabi Ibrahim melihat kepada matahari ketika tampak di waktu pagi. Nabi Ibrahim mengatakan, ini adalah Tuhanku hada rabbi ini lebih besar lagi lebih besar dari bintang eh, lebih besar dari bulan dan tentu tidak akan hilang nggak akan tenggelam namun ternyata tenggelam atau terbenam kemudian Nabi Ibrahim mengatakan wahai Tuhanku nggak mungkin ini Tuhan yang sebenarnya wahai kaumku nggak mungkin ini adalah Tuhan yang sebenarnya bintang-bintang hilang dan tenggelam. Demikian pula mata, demikian pula bulan, demikian pula matahari terbenam semuanya. Enggak mungkin semua itu Tuhan. Lalu Nabi Ibrahim bertanya-tanya, siapakah Tuhan yang sebenarnya, wahai kaumku? Beliau jelaskan kepada kaumnya bahwa Tuhan yang sebenarnya adalah Allah yang telah menciptakan matahari itu, yang telah menciptakan bulan itu, yang telah menciptakan bintang-bintang itu, bahkan yang telah menciptakan seluruh alam semesta. Nabi Ibrahim mengatakan, "Ya qaumi, inni bari'um mimma tusyrikun. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin." Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sekutukan itu. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Allah, Zat yang telah menciptakan langit-langit dan bumi. Aku lurus dan aku bukan termasuk orang-orang yang syirik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar setia radio dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, terutama adik-adikku dan anak-anakku yang kucintai dan kusayang karena Allah. Semoga cinta, ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai Anda semuanya kapanpun dan dimanapun Anda berada. Ya inilah uh, secara akal semua yang selain Allah itu adalah palsu dan batil. Nabi Ibrahim mengajak mereka berbicara dengan akal, dengan rasio, dengan dalil akli dan mereka tidak bisa mematahkan argumentasi Nabi Ibrahim. Namun mereka tetap dalam pembangkangannya, dalam kesombongannya, dan dalam kekafirannya. Mereka tidak puas dengan argumentasi-argumentasi yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Sehingga mereka terus-menerus kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terus-menerus mereka menyembah bintang-bintang itu dan berhala-berhala itu. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak putus asa. Beliau tetap ingin berdakwah kepada mereka. Nabi Ibrahim ingin menunjukkan kepada mereka bahwasanya berhala-berhala itu tidak membawa manfaat, tidak mendatangkan madarat, bahkan dia sendiri bermadarat, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Sehingga pada suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam keluar kepada kaumnya Ketika itu di sebuah daerah ada acara perayaan hari raya yang dihadiri oleh orang banyak. Nabi Ibrahim diajak untuk hadir juga. Mula-mula beliau menampakkan bahwa beliau sakit. Sampai akhirnya kaumnya keluar semuanya menuju acara perayaan itu dan Ibrahim pun, Nabi Ibrahim pun berangkat menyusul mereka menuju tempat-tempat peribadatan mereka. Ternyata di tempat-tempat peribadatan itu banyak patung-patung. Nabi Ibrahim uh, merendahkan dan meremehkan patung-patung itu seraya mengatakan, Hai patung-patung, Kenapa kamu tidak makan? Kenapa kamu tidak minum? Ya tentu saja namanya patung nggak bisa jawab. Nabi Ibrahim ingin melecehkan saja. Kemudian beliau membawa alat semacam kapak. Lalu beliau menghancurkan patung-patung itu satu persatu. Sampai patung yang terbesar beliau tidak menghancurkannya. Bahkan beliau mengalungkan kapak itu Eh, di kepala patung yang terbesar. Kemudian Nabi Ibrahim keluar. Itu waktu itu nggak ada orang ya, orang-orang lagi sibuk di tempat perayaan tadi, di tempat eh, rame-rame uh, tadi. Nabi Ibrahim keluar, kemudian setelah acara perayaannya selesai, eh, masyarakat pada masuk di tempat peribadatan itu mereka kaget. Mereka kaget melihat patung-patungnya, Tuhan-Tuhan mereka sudah hancur semuanya. Mereka bertanya-tanya, Man fa'ala hadha bi'alihatina, innahu laminadh zalimin. Orang yang melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami, dia adalah termasuk orang yang dolim. Kemudian ada sekelompok orang yang mengatakan, Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengar ada seorang pemuda yang disebut-sebut namanya adalah Ibrahim. Kami mendengar Ibrahim itu suka mencaci maki Tuhan-tuhan kami, meremehkan, menghina. Tentu dialah Ibrahim itu yang menghancurkan Tuhan-tuhan kami. Ayo, mari kita pergi kepada Ibrahim, kita hukum dia, kita berikan balasan yang setimpal dari perbuatannya yang berbahaya ini. Lalu mereka semuanya mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam. Manusia berkumpul kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan inilah kesempatan yang dinanti-nantikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau senang sekali melihat manusia kumpul semuanya. Inilah tujuan Nabi Ibrahim Inilah yang dicari oleh Nabi Ibrahim untuk menegakkan argumentasi kepada mereka semuanya, kepada mereka semuanya. Nabi Ibrahim membiarkan mereka kumpul semuanya. Setelah mereka kumpul, baru uh, uh, beliau ketika ditanya, "A'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Hai Ibrahim, Apakah kamu yang melakukan ini semuanya kepada Tuhan-Tuhan kami? Kamu yang menghancurkan, memporak-porandakan Tuhan-Tuhan kami? Nabi Ibrahim dengan senang menjawab di hadapan sekian banyak umatnya. Qala bal fa'alahu kabiruhum hada fas'aluhum in kanu yantiqun. Oh, pelakunya adalah yang besar itu. Yang menghancurkan itu adalah patung yang paling besar. Coba kamu tanya patung-patung itu semuanya. Kalau memang mereka bisa berbicara. Subhanallah. Akhirnya mereka saling memandang. Mereka malu sendiri. Saling memandang di antara mereka. Saling melirik. Lalu mereka mengatakan. Lakot alimta ma haula yantikun. Hai Ibrahim. Bukankah kamu sudah tahu bahwa patung-patung itu kan nggak bisa bicara. Inilah kesempatan Nabi Ibrahim untuk menjelaskan kepada mereka Tuhan yang benar. Nabi Ibrahim ingin menunjukkan kepada mereka betapa lemahnya patung-patung itu. Agar supaya mereka tidak lagi menyembah patung-patung itu. Mereka ngaku bahwa Batu-batu itu nggak bisa berbicara. Tidak mempunyai apa-apa. Untuk dirinya sendiri aja nggak bisa mendatangkan manfaat. nggak bisa menolak madorot. Bagaimana pula untuk orang lain. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada mereka. Afata'buduna min dunillah. Ma la yanfa'ukum syai'an wa la walima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun hai kaumku bangunlah kamu dari kelalaianmu mengapa kamu sembah berhala-berhala selain daripada Allah yang tidak bisa memberikan manfaat untukmu sedikit pun dan tidak pula bisa menolak madarat sedikit pun manfaat dan madarat dirinya saja nggak bisa. Bagaimana pula untuk yang lainnya, untuk kamu semuanya. Wahai kaumku, sadarlah, sadarlah. Bukankah kamu adalah orang berakal? Bukankah kamu adalah orang pinter, orang pandai? Pakailah akalmu, berfikirlah. Tapi ternyata kaumnya tidak mau mengikuti nasihat Nabi Ibrahim. Mereka tetap kafir bertambah kekafirannya, pembangkangannya dan kesombongannya. Dan mereka mengatakan, Harikuhu, bakar Ibrahim, bakar Ibrahim. Wansuru alihatakum inkuntum fa'ilin." Tolonglah Tuhan-tuhanmu jika kamu memang mau melakukan itu. Subhanallah. Mereka memutuskan untuk membakar Nabi Ibrahim agar mati agar mereka terbebas daripadanya dan supaya mereka tetap bisa menyembah berhala-berhala itu. Subhanallah. Akhirnya mereka mengumpulkan kayu bakar yang amat sangat banyak. Lalu mereka nyalakan api yang amat sangat dahsyat. Kemudian manusia kumpul semuanya. Ini kata mereka untuk menolong berhala-berhala mereka. Nabi Ibrahim didatangkan, lalu mereka membuat ketepel besar. Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam ketepel itu, ditarik lalu dilempar. Dari jauh Nabi Ibrahim tenang, damai. Nabi Ibrahim mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah. Allah adalah sebaik-baik yang diserahi urusan. Mereka lempar dari jauh Nabi Ibrahim. Beliau tenang, beliau damai. Beliau yakin dengan pertolongan Allah, dengan bantuan Allah. Sampailah beliau ke dalam api itu. Sampai ke dalam api. Ternyata Nabi Ibrahim tidak terbakar. Allah berfirman, Kulna ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Kami katakan wahai api, jadilah kamu dingin dan selamatkanlah Ibrahim. Api itu menjadi dingin, Nabi Ibrahim selamat. Subhanallah. Sampai apinya habis semuanya, kayu bakarnya habis semuanya, apinya padam selesai, Nabi Ibrahim dengan tenang, tentram dan damai selamat, sehat, walafiat, sejahtera keluar dari dari abu-abu itu, dari abu bekas api yang banyak itu. Tenang. Orang-orang kafir heran semuanya. Inilah orang yang menolong Allah pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membela agama Allah pasti dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir benar-benar merasa malu dan terhinakan. Mereka ingin membuat tipu daya, tapi mereka sendiri yang rugi dan kecewa. Raja Namrud ketika mendengar cerita ini, beliau memanggil Nabi Ibrahim ke istananya. Nabi Ibrahim datang ke istana itu. Lalu Raja Namrud bertanya, Hai hey Ibrahim, Tuhanmu itu yang kamu sembah itu siapa? Apakah ada Tuhan lain selain aku? Nabi Ibrahim menjawab, Rabbiyalladhi yuhyi wa yumit. Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Lalu Raja Namrud dengan sombong menjawab, Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Aku bisa membiarkan orang hidup dan aku bisa membunuh orang supaya mati. Berarti aku sama dengan Tuhanmu. Aku sama-sama menghidupkan dan mematikan. Subhanallah. Ini di antara kebodohan Raja Namrud. Padahal maksud menghidupkan dan mematikan. Ada orang yang lahir. Lalu ada orang yang mati. Raja Namrud memahami. Maksudnya adalah dia bisa seenaknya bunuh orang. Bisa membiarkan orang hidup. Nabi Ibrahim menjawab lagi di hadapan orang-orang. Fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyrik fa'ti biha minal maghrib. Tuhanku Allah itu mendatangkan matahari dari timur. Coba kamu datangkan matahari itu dari barat. Kamu mampu apa tidak? Allah menjadikan matahari terbit dari timur. Coba sekarang kamu lawan Allah. Kamu terbitkan matahari dari barat. Akhirnya dia enggak bisa ngomong. Akhirnya raja ini malu sendiri. Tapi tetap dia tidak mau beriman. Fabuhitalladzi kafar. Wallahu la yahdil qawman dhalimin Dia tetap kafir. Orang yang dolim ini, yang kafir ini, raja yang penuh dengan dosa ini, nggak bisa jawab. Tapi dia tetap kafir dan Allah tidak memberikan hidayahnya kepada kaum yang dolim. Akhirnya raja ini takut. Kalau dakwah Nabi Ibrahim semakin menyebar ke sana kemari dan umatnya banyak, raja yang dolim ini memutuskan supaya Ibrahim pergi meninggalkan negerinya menuju negeri yang jauh. Inilah para pendengar setia radio dakwah Islamia, terutama adik-adikku dan anak-anakku yang kucintai dan kusayangi karena Allah Subhanahu wa taala Ya, kita lihat di sini bagaimana dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau mengajak untuk beribadah kepada Allah saja, tidak syirik, tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Beliau sabar di medan dakwah. Beliau sanggup mengemban segala onak dan duri di medan dakwah. <clears throat> Demi berdakwah mengajak manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau bergantung kepada Allah Beliau yakin akan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau tidak takut celaan orang-orang yang mencela ketika beliau berada di jalan Allah. Beliau tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah saja. Beliau sampaikan agama Allah. Beliau mengajak manusia kepada Allah. Beliau memberikan petunjuk kepada manusia. Beliau arahkan, beliau nasihati, tanpa capek, tanpa lelah, tanpa bosan. Beliau terus lakukan itu. Subhanallah, alangkah indahnya, alangkah perlunya kita belajar seperti Nabi Ibrahim ini. Bagaimana beliau tegar, bagaimana beliau teguh, bagaimana beliau sabar, bagaimana beliau istiqomah. Kita contoh beliau untuk kita dakwah dan menyampaikan sebagaimana beliau menyampaikan. Bagaimana cara menarik hati orang lain? Mari kita meniru cara dakwah manhajul anbiya fid da'wati ilallah. Metode para nabi dalam berdakwah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput kita semuanya. Sehingga Allah mengumpulkan kita bersama para nabi, al-anbiya bersama orang-orang yang berjalan di atas jalan para nabi di syurga-syurga Allah. Ya Allah, berilah kami taufik agar kami selalu berjalan di jalanmu yang lurus. Berilah kami keteguhan, istiqamah. Kumpulkan kami ya Allah dalam kelompok para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Ya Allah, Engkau maha kuasa atas segala sesuatu dan segala puji hanya bagimu. Inilah akhir kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan insya Allah waktu berikutnya akan dilanjutkan dengan Nabi Ismail alaihissalam yang juga masih ada hubungannya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga bermanfaat. Semoga Allah menjadikan kita istiqamah. Allahumma amin. Wa sallallahu wabarakatuh. ala nabina Muhammadin wa ala alihi Alhamdulillahirrahmanirrahim Terapkan 100,5 Dewa Islam yang Rakem Berjaya kita ikut bersama eh, Kajian Islam yang bersama Ustaz Abdullah Hadrami Dan di kesempatan malam hari ini kami lanjutkan di sesi pertanyaan Tentunya bagi Anda yang ingin bertanya Anda ingin sharing Anda bisa langsung gabungan dengan kami di SMS Center Di 081334183554 Dan kami berharap pertanyaan Anda sesuai dengan materi yang kami bahas di kesempatan malam hari ini Agar kajian kita lebih fokus dengan tema yang kita angkat Baik, uh, mungkin sembari kami bacakan satu satu pertanyaan yang sudah masuk di SMS Center kali ini. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di manakah makam Nabi Ibrahim? Apa benar makam beliau di Palestina? Syukran jazakumullah khairan kasir wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan semuanya. Memang yang dikenal selama ini makom atau kuburan Nabi Ibrahim itu ada di Palestina ya. Uh, memang seperti itu. Tapi ya itu kepastiannya wallahu alam, tapi yang memang dikenal seperti itu di Palestina. Itu yang dikenal selama ini. Ya. Fondol. Assalamualaikum Ustadz. Kalau kita sering melihat dan mendengarkan kisah-kisah privasi eh, selebriti uh, dengan tujuan untuk mengambil hikmah dan pelajaran, apa hukumnya? Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan sudah difatwakan ya oleh para ulama bahwa itu adalah riba. Itu adalah riba. Sekarang Anda saja kalau Anda punya rumah tangga itu uh, di apa namanya uh, dibongkar, disebarkan ceritanya rumah tangga Anda. Anda punya masalah suami istri dengan orang tua, dengan anak, lalu disebarkan melalui media, bagaimana sikap Anda? Itu namanya riba ya, itu namanya riba dan para ulama juga telah menfatwakan hal itu adalah dilarang karena itu adalah ghibah, me e, menggunjing atau menggosip dan itu adalah terlarang menurut agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdullah dan kru RDI yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya kenapa saat tahiyatul akhir uh, yang disebut Nabi Ibrahim bukan yang lain wassalam hakiki Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh alladhi ahbabtani fi Semoga Allah mencintai anda Sebagaimana anda mencintai kami semuanya Karena Allah Itu diantara faedahnya Karena Nabi Ibrahim adalah termasuk Kakek Rasulullah SAW Dan Nabi Ibrahim mempunyai kebaikan Yang sangat banyak Yang mana anak-anak beliau Kebanyakan adalah menjadi para nabi dan para rasul sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seperti Nabi Ibrahim, bahkan lebih daripada Nabi Ibrahim, yang mana Nabi Ibrahim adalah juga merupakan kakek beliau sendiri. Nabi Muhammad adalah keturunan Nabi Ismail, putra Nabi Ibrahim salam Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain salawat pada Rasulullah Sallallahu SAW, ada salawat Ibrahimiyah. Kenapa bukan ke nabi-nabi yang lain? Kenapa Ibrahim disebut bapak para nabi? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hampir sama dengan tadi ya. Adapun disebut dengan Abul Ambia karena memang memang uh, kebanyakan para nabi adalah anak cucu beliau. Ya, dari kalangan Bani Israel itu adalah anak cucu beliau yaitu melalui Ishak. Melalui Ishak Eh, adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melalui Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang yang datang ke kiai untuk minta pertolongan terhindar dari gangguan jin. Setelah sampai dari kiai itu dapat tiga kertas yang berisi tulisan Arab. Dua kertas disuruh dikubur, ditanam di tanah depan rumah dan satu kertas ditaruh uh, di atas pintu. Apakah ini termasuk syirik Ustadz? Semoga dengan sama dengan menyembah berhala. Jazakumullah khairan katsir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda semuanya kapanpun dan dimanapun Anda berada uh, ini dilarang ya, pakai jimat ini namanya jimat yaitu dilarang. Itu namanya tiwalah atau tamimah, tamimah ya namanya ya, tamaim jamaknya. Innar ruqa wa tamaim wa tiwala syirkun. Jadi itu dilarang dan itu adalah termasuk bagian daripada kesyirikan dan penyimpangan dan itu jangan dilakukan. Islam datang memberantas yang seperti ini dan tauhid itu adalah pembebasan agar orang benar-benar bebas merdeka menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Hati tidak terpecah-pecah kepada yang ini dan yang itu. Jadi hal itu adalah terlarang termasuk kesyirikan dan penyimpangan serta pelanggaran. Ya, Fadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala apakah yang dimaksud orang-orang Bani Israel itu orang-orang Israel sekarang dan apakah memang mereka akan ada sampai hari kiamat kelak dan apa hukum hukuman Allah untuk orang-orang Israel laknatullah ajmain itu di akhirat kelak makasih Ustaz wassalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Amin atas doanya Semoga rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala uh, Terlimpahkan kepada anda dan kepada semuanya Bani Israel itu adalah turunan Nabi uh, Nabi Yakub. Ya, jadi Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak, Ishak punya nama punya anak namanya Yakub. Yakub itu namanya Israel. Dia punya anak 12, itu namanya Bani Israel dan itu keturunannya namanya Bani Israel. Adapun yang sekarang Yahudi Israel itu itu bukan Bani Israel lagi karena mereka sudah campur-campur ya, sudah campur-campur nasab mereka sudah kacau nasabnya sudah kacau. Jadi mereka mengklaim sebagai Bani Israel, padahal mereka adalah orang-orang yang membangkang, yang menyeleweng. Mereka adalah keturunan Al-Qiradah wal-Khanazir, keturunan uh, kera dan babi yang telah dilaknat oleh Allah sampai hari kiamat. Dan nanti di akhirat mereka dibakar di neraka. Karena kekafiran mereka, kesombongan mereka, dan berbagai macam keburukan-keburukan mereka. Kecuali yang taubat di antara mereka masuk Islam dan mengikuti agama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka mereka selamat. Ya. Assalamualaikum Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini hampir 100% penuh dengan kemusyrikan dan bagaimana bila ajal menjemput dalam keadaan seperti itu? Apakah kematian merupakan siksaan bagi mereka-mereka yang musyrik? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Memang benar ya, tapi bukan hampir 100% ya. Memang benar di dunia ini lebih banyak orang tersesat daripada orang yang baik. Silakan saja Anda baca di surat Yusuf ya. Ayat-ayat terakhir itu Allah banyak menjelaskan, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." tiadalah kebanyakan mereka itu beriman kepada Allah melainkan mereka itu syirik menyekutukan Allah jadi banyak orang itu iman tapi di samping iman mereka itu juga syirik menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian juga Allah berfirman wa in tuti' aktsara fil ardi yudhilluka an sabilillah jika kamu taat kepada kebanyakan orang-orang yang di bumi ini maka mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang begitu. Jadi kebanyakan memang orang itu nyimpang, syirik, nyeleweng seperti itu. Namun demikian kita harus berusaha untuk istiqamah di atas tauhid, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Ya, kalau orang mati dalam keadaan syirik, syiriknya besar, ya oleh Allah tidak akan diampuni. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kalau orang mati dalam keadaan dia membawa dosa syirik, dia belum taubat dari syiriknya, maka tidak akan diampuni oleh Allah. Jadi syirik itu perlu taubat khusus sebelum mati harus taubat, taubat dan taubat dari syirik. Kalau mati belum taubat dari syirik, nggak diampuni oleh Allah. Kalau syiriknya syirik besar, dia kekal di neraka selama-lamanya. Jadi banyak orang itu ngaku Islam, tapi melakukan kesyirikan. Jadi banyak orang melangaku Islam, tapi dia membatalkan keislamannya dengan ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan yang menafikan. Karena Islam itu sama dengan orang uh, punya wudhu ya, orang sholat. Nah, nanti bisa batal, kalau keluar angin batal wudhunya, batal sholatnya. Demikian pula orang Islam mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi dia melakukan pembatal-pembatal keislaman. Dia kafir keluar dari Islam. Ah, sehingga dikenal ada nawakidul Islam, pembatal keislaman seperti itu. Karena itu, para pendengar setia radio dakwah Islamia, kita harus selalu khawatir daripada kesyirikan. Syirik itu bahaya. Nabi Ibrahim saja, ah, bapaknya para nabi, Beliau itu takut kepada kesyirikan. Takut kepada kesyirikan. Sehingga di antara doa-doa beliau, beliau mengatakan, Wajnubni wa baniya anna budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak cucuku daripada menyembah berhala. Nabi Ibrahim itu takut. Takut kalau beliau syirik. Takut kalau anak-anaknya syirik. Sehingga beliau berdoa, Ya Allah, jauhkan aku dan anak cucuku daripada menyembah berhala. Kalau Nabi Ibrahim masih takut, apalagi kita. Apa kita merasa aman? Tentu nggak aman. Inilah pentingnya kita istiqomah, istiqomah terus, ngaji terus, hadir pengajian terus. Ya, jangan terpengaruh oleh orang. Karena kalau kita nuruti orang nggak akan selesai. Orang itu maunya begini, begitu, macam-macam. Yang penting kita istiqomah di atas kebenaran sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan nanti ketemu di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Yang benar dapat surga, yang salah masuk neraka. Eh gitu. Insyaallah mudah-mudahan Allah menjadikan kita istiqamah dan umur kita ditutup dengan husnul khotimah. Allahumma amin. Ya, fadal. Assalamualaikum Ustaz Barakallahu Fik Ustaz, waktu saya kecil, saya membaca buku kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Di sana disebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan di gua karena saat e, saat itu Raja Namrud memerintahkan untuk membunuh semua anak laki-laki karena khawatir akan datang seorang yang bisa mengancam kekuasaannya. Apakah itu benar Ustaz? E, satu lagi Ustaz, tolong nasihati orang yang sedang patah hati dan tak kunjung sembuh sampai dia sakit lama selama beberapa hari. Uh, mumpung yang bersangkutan sedang mendengarkan. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakumullah khairan katsir. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wafiq barakallah. Uh, mengenai kisah ya, raja yang memerintahkan supaya dibunuh semua laki-laki bukan kisah Nabi Ibrahim itu ya. Itu kisah Nabi Musa. Ya, itu rajanya namanya Raja Firaun. Dia perintahkan supaya dibunuh laki-laki semuanya karena khawatir nanti ada uh, seorang laki-laki yang bakal mengalahkan dia dalam kekuasaannya, menumbangkan dia. Jadi bukan Nabi Ibrahim yaitu Nabi Nabi Nabi Musa alaihi salam dengan Firaun. Kemudian mengenai nasihat tentang orang yang sedang patah hati ya. Patah hati. Kenapa patah hati? Hati jangan dipatah-patahkan. Hati itu mahal, jangan dipatah, jangan dipatahkan ya. Disambung aja lagi Sambung aja ya, hatinya disambung lagi. Kalau memang patah hati di sini maksudnya putus hubungan dengan pacarnya, ya bersyukurlah kepada Allah alhamdulillah. Karena memang pacaran itu tidak boleh. Alhamdulillah berarti Allah menyelamatkan Anda. Bersyukurlah kepada Allah. Harapannya nanti nikah tanpa pacaran. Nah gitu. Jadi bersyukurlah kepada Allah ditinggalkan pacar karena memang pacaran itu haram, tidak boleh. Berarti Allah sayang kepada Anda, Allah menyelamatkan Anda. Nah, anda sekarang tinggal bersyukur kepada Allah. Harapannya nanti nikah tanpa proses pacaran, tapi prosesnya adalah proses yang syar'i. Ya gitu aja. Ya mudah-mudahan hatinya nyambung lagi insyaallah. Ya. Ya, fadhol. Assalamualaikum Ustaz yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah seluruh alam semesta ini berzikir kepada Allah tanpa terkecuali? Bagaimana zikir mereka Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Memang benar ya, semuanya ini berzikir. Allah berfirman wa immi syai'in إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون tasbihahum Semuanya ini segala sesuatu bertasbih, memuji Allah. Cuman kamu tidak paham bagaimana tasbihnya mereka. Jadi betul ya, semuanya bertasbih. Ya, binatang-binatang, tembok-tembok, semuanya zikir itu. Cuman seperti apa? Ah itu kata Allah, walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kamu tidak paham bagaimana tasbihnya mereka. Karena itu kalau manusia nggak berzikir ya keterlaluan, berarti kalah dengan dengan tembok, kalah dengan batu, kalah dengan pohon, kalah dengan kalah dengan hewan-hewan. Ya seperti itu. Ya, fadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, bagaimana cara atau kisah Nabi Ibrahim menemukan Allah sebagai Tuhannya. Apakah diberi wahyu seperti Nabi Musa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang mula-mula Nabi Ibrahim itu oleh Allah dikondisikan ya, diberi ilham-ilham untuk mencari Tuhan, lalu Allah menjadikan Nabi Ibrahim menemukan Allah dan Allah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai nabinya, diberikan wahyu. Adapun cara wahyu itu macam-macam ya, bisa langsung, bisa perantara malaikat dan macam-macam. Yang jelas e, Nabi Ibrahim mencari dan kemudian Allah menjadikan Nabi Ibrahim menemukan Allah. Karena itu Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang sungguh-sungguh di jalan Allah, mencari Allah, pasti akan ketemu Allah. Allah akan menunjukkan jalan-jalannya menuju Allah. Orang baik oleh Allah diberi kebaikan yang tidak mau dengan kebaikan, maka dia akan tersesat. Ya, Fadol silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hadromiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benarkah Nabi Ibrahim ini yang dalam usia lanjut baru mempunyai keturunan dan anaknya bernama Ismail. Jazakumullah khairan kasir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah terlimpahkan kepada Anda semuanya. Memang benar ya Nabi Ibrahim ketika sudah usia lanjut punya anak namanya Ismail kemudian Ishak dan itu kita bahas pada pertemuan mendatang. Kita masih belum bicara masalah itu ya. Insyaallah nanti eh, hari Jumat depan kita bahas masalah Nabi Ismail alaihi salam. Ya. Atas dasar apa Nabi Ibrahim diberi gelar Khalilullah? Ya. Khalilullah itu artinya adalah kekasih Allah, kekasih yang amat sangat uh, dekat sekali. Khalil. Khalil itu kekasih kalau diibaratkan manusia itu oh, cintanya sudah sampai ke masuk ke urat-urat, masuk ke kulit, masuk ke eh, daging, masuk ke uh, tulang ya, cinta yang sangat mendalam, Khalil. Ya karena Allah cinta dengan Nabi Ibrahim. Ya, ya kalau kita tanya kenapa, ya memang nggak bisa tanya kenapa itu. Ya itulah kehendak Allah. Allah memberikan karunia kepada siapa yang dikehendakinya. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu adalah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Ya, di samping itu juga karena perjuangan Nabi Ibrahim yang luar biasa, pencarian Tuhan, kemudian ketika beliau berdakwah kepada keluarganya, beliau dibakar dan macam-macam luar biasa. Demikian pula Nabi Muhammad SAW, beliau juga Khalilullah. Beliau mengatakan, Inna Allah takhadani khalilan, kama takhada Ibrahim khalilan. Allah menjadikan aku sebagai khalilnya, sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Jadi Khalilullah itu ada dua, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, Allah Assalamualaikum Ustaz, apa benar kita disunahkan membunuh cicak Yang katanya ikut meniup api yang membakar Nabi Ibrahim Hewan apa saja yang disunahkan dibunuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, memang benar ya, kita disunnahkan membunuh cicak ya. Itu ada hadisnya, hadisnya sahih. Eh, itu disebutkan juga oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Salihin, hadis sahih. Membunuh cicak sekali pukul mati kita dapat mi'ah hasanah, 100 kebaikan. Kalau dua kali pukul pahalanya kurang dan berikutnya lebih kurang lagi. Kenapa? Alasannya karena cicak itu ikut meniup api untuk membakar Nabi Ibrahim. Walaupun tiupan cicak itu nggak ada manfaatnya, nggak ada pengaruhnya, tapi yang jadi masalah di sini cicak itu ikut merestui Nabi Ibrahim dibakar. Itu hikmahnya disebutkan dalam hadis sahih. Jadi memang dianjurkan membunuh cicak, bahkan secara medis pun cicak itu ada racunnya berbahaya ya, berbahaya uh, kalau dia jatuh ke makanan atau yang lainnya. Kemudian hewan apa yang disunahkan dibunuh? Ya intinya semua hewan yang mempunyai sifat mengganggu Eh, seperti uh, tikus, kemudian juga kalajengking, kemudian juga ular dan semisalnya. Jadi hewan-hewan yang punya sifat mengganggu itu tidak apa-apa dibunuh, bahkan kita dianjurkan untuk uh, membunuhnya. Assalamualaikum Ustaz. Uh, saya sering mendengar kisah tentang Nabi Ibrahim, tapi cerita yang sering saya dengar Nabi Ibrahim melakukan uh, pencarian Tuhan hingga beliau mendapatkan hidayah Allah. Tetapi dari cerita tadi saya menangkap bahwa Nabi Ibrahim telah mendapatkan hidayah dari Allah, tetapi sengaja pura-pura menyembah bintang, menyembah bintang, matahari dan sebagainya untuk menyadarkan kaumnya. Mohon penjelasan tentang hal ini Ustaz. Jazakumullah khairan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum. Memang begitulah ya ceritanya. Uh, jadi menurut Fadilatul Syekh Muhammad Said Mubayyib hafizahullah taala Nabi Ibrahim sudah menemukan Tuhan, sudah mencatat ketemu dengan Allah. Tapi beliau bertujuan untuk menyadarkan kaumnya. Kemudian beliau berpura-pura menyembah bintang di hadapan kaumnya untuk menjelaskan kepada mereka bahwa bintang itu nggak layak disembah. Demikian pula bulan dan matahari. Itu penjelasan yang dijelaskan oleh para ulama alaihi eh, rahimahumullah taala ajmain. Ya, fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Abdullah yang kami cintai karena Allah Subhanahu Apakah api di seluruh dunia ini juga ikut dingin? Dan bagaimana dengan api neraka? Apakah ada kisah tentang pertanyaan saya? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahabbaka alladhi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya, mencintai kami semua karena Allah Subhanahu wa taala. Eh, memang ya eh, para ulama eh, pernah saya mendengar mereka mengatakan bahwa saat itu api di seluruh dunia itu menjadi dingin. Karena Allah mengatakannya itu umum. Kulna ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Kami katakan hai api, itu umum. Jadi Allah mengatakan bukan kepada api itu saja, tapi api semuanya. Jadi dikatakan memang api seluruh dunia saat itu uh, menjadi dingin. Menjadi dingin, seperti itu ya. Ya mudah-mudahan jelas. Yang yang paling penting adalah intinya Nabi Ibrahim selamat karena beliau patuh kepada Allah, taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah maka beliau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, fadal. Assalamualaikum Ustaz Hadrami yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Patung keramik hiasan di rumah apakah haram? Syukran wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habbaka alladhi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai kami semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Eh, yang dilarang itu patung makhluk bernyawa ya, makhluk bernyawa, manusia, hewan itu dilarang uh, itu dilarang uh, kecuali kalau nggak ada wajahnya, nggak ada wajahnya nggak apa-apa. Karena yang dimaksud dengan gambar itu adalah wajah. Namun demikian kita hindari walaupun nggak ada wajahnya kalau patung ya supaya kita tidak menyerupai orang-orang penyembah penyembah berhala seperti itu. Jadi memang itu diharamkan di dalam agama Islam, agama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum Ustaz Abdullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kiprah Nabi Ibrahim sebagai seorang ayah yang berhasil mendidik anaknya Ismail menjadi anak yang baik? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. E, mengenai hubungan dengan Nabi Ismail, insyaallah kita akan bahas pada hari Jumat depan ya. Jumat depan kita bahas mulai dari kelahiran Nabi Ismail sampai beliau dididik oleh Nabi Ibrahim dan seterusnya. Itu insya Allah materi kita pada Jumat depan. Bentar ya. Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang sakit panas, apa boleh didoakan seperti doanya Nabi Ibrahim waktu dibakar Ustaz? Syukran wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Kalau orang sakit panas ya, lalu dikasih bacaan, Ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Ya, itu nggak cocok, nggak cocok ya. Karena artinya aja, wahai api, jadilah kamu dingin dan selamatkan Ibrahim. Nah, itu mana Ibrahim? Nggak ada. Yang benar itu Anda bacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah nggak apa-apa. Al-Fatihah itu mujarab. Al-Fatihah itu mustajab. Jadi ada orang sakit, dibacakan Al-Fatihah kemudian dibacakan Al-Fatihah kepada orangnya maksudnya ya. Dibacakan Al-Fatihah. Eh, karena Fatihah mustajab atau dibacakan di air Al-Fatihah lalu diminumkan itu boleh. Kemudian juga dibacakan doa-doa yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabban nas adhibil bas washfi anta syafi la shifaa la shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqaman. Itu ya silakan Anda baca doa-doanya itu di Hisnul Muslim di dalam buku doa dan wirid. Insyaallah. Ya, kontrol silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya sempat membaca kisah Nabi Ibrahim. Buku itu bercerita tentang Ka'bah, rumah Nabi Ibrahim, dengan bukti adanya makam Nabi Ibrahim di sana. Benar apa tidak Ustaz? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ka'bah itu eh, pondasinya sudah ada semenjak dahulu kala. Lalu Nabi Ibrahim meninggikan dibantu oleh putranya Ismail. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna. Ya. Yang bangun adalah Nabi Ibrahim ya, dibantu putranya Ismail. Adapun makom Nabi Ibrahim itu bukan kuburannya, makom itu bekas telapak kakinya. Jadi makom Ibrahim yang ada di Mekah, di Masjidil Haram itu bukan kuburan itu ya. Tapi itu makom artinya adalah bekas telapak kaki yang diabadikan sekarang dicetak dengan besi eh, dengan emas lalu dikasih apa namanya penutup itu seperti semacam kubah ya. Nah, itu itu makam Ibrahim artinya bekas telapak kaki Nabi Ibrahim ketika bangun Ka'bah dulu. Jadi bukan kuburannya ya. Ya. Saya kira mungkin itu aja. Wallahu alam bisawab. Kalau ada yang belum terjawab mohon dimaafkan. Eh, mungkin di luar materi atau yang lainnya, marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wa al akhirah. Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salamu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, kami mohon kepadamu maaf, maafkan kami ya Allah. Engkau maha pemaaf, engkau suka memaafkan, maafkan kami ya Allah. Berilah kami ya Allah sehat, walafiat, selamat, sejahtera dalam urusan agama, dunia akhirat semuanya. Allahumma Allahumma اللهم اللهم ارزقنا الثبات والاستقامة اللهم أمتنا islami الإسلام sunnah. Ya Allah berilah kami rezeki berupa keteguhan dan istiqamah Wafatkan kami dalam Islam dan sunnah Ya muqallibal kulub Tabbit kulubana ala dinik Wahai Allah yang membolak-balikkan hati Tetapkan hati-hati kami di atas agamamu Ya Allah, jangan kau jadikan kami cenderung kepada dunia dan perhiasannya. Jadikanlah kami selalu mengingat kematian, mengingat akhirat. Ya Allah, ingkan ahlu dunia dunya yafrahuna bid faj'alna ya Allah nafrahu bil akhirah abika ya Allah. Ya Allah, kalau ahli dunia senang dengan dunianya, bangga dengan dunianya ya Allah, Jadikanlah kami senang dan bahagia denganmu ya Allah. Denganmu saja ya Allah. Denganmu saja. Allahumma idha akrarta a'yuna ahli dunya bid dunya. Fa'akir a'yunana bi'ibadatika wa ta'atika wa dikrika wa syukrika ya Allah. Apabila engkau jadikan ahli dunia senang dengan dunianya, bahagia dengan dunianya. Jadikanlah kami senang ya Allah dengan beribadah kepadamu. Dengan mengabdi kepadamu dengan taat kepadamu, dengan mencintaimu, dengan bersyukur kepadamu. Hanya engkau ya Allah, engkau, engkau, engkau ya Allah, bukan yang lainnya ya Allah. Engkau saja ya Allah. La ilaha illa anta. Subhanaka inna kunna minal zalimin. Tidak ada Tuhan yang hak kecuali engkau ya Allah, Maha suci engkau. Sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang dolim, yang aniaya. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Wa bika min su'il khatimah. Kami mohon kepadamu ya Allah, tutuplah umur kami dengan husnul khatimah, penutup umur yang baik dan kami berlindung kepadamu daripada mati dalam keadaan su'ul khatimah.